sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Ah, Kakang Kamandanu, kau, kau masih juga tidak percaya.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 Devon Rose dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-367 ini, didukung oleh para pemain. Mas Dewa sebagai Gagarangan, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus Urston sebagai Ranggu, Mario sebagai Kepala Desa, Mogan sebagai Prakalpa, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sengit antara Dewi Sambi dan Empu Bajil melawan Gagarangan dan Tambak Baya. Dalam pertarungan sengit itu, Tambak Baya terbunuh. Pedang naga puspa menyambar dadanya hingga tubuh Tambak Baya hampir terbelah menjadi dua bagian. Dan tubuh yang berlumuran darah itu pun roboh terjungkal. Melihat sahabatnya Bidasa, Gagarangan buru-buru melompat ke arah punggung kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Iya, Sambi. Dia tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini, Kakang Baca? <laughs> Aku akan memberi pelajaran kepada tikus-tikus yang bodoh ini. Hei kau, maju ke sini. Ayo cepat, maju ke sini. Jongkok di depanku. Apa telingamu sudah tidak bisa lagi mendengarkan dengan baik? Cepat maju ke depan dan jongkok di depan junjunganmu. Iya, begitu. Bagus, bagus. Nah, kau tetap jongkok di situ. Awas, jangan membuat gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan kemarahanku. Nah, dengarkan. Kalian semuanya adalah anak buah tambak baya dan gagarangan. Rupanya kalian masih tetap setia kepada dua orang pimpinan kalian. Kalian pikir aku tidak mampu memimpin kalian dengan lebih baik? Hmm? Sejak tambak baya dan gagarangan dapat kutundukkan, mestinya kalian segera berpaling kepadaku dan bukan tetap setia kepada dua orang pendekar cere itu. Kalian telah membuatku kecewa, tapi aku akan mengampuni kalian. Kalau memang kalian mau menyadari kekeliruan kalian, dan selanjutnya kalian setia kepadaku dan mau menjalankan segala perintahku dengan baik. Ayo, terus terang saja. Siapa di antara kalian yang bermaksud membangkang perintahku? Siapa di antara kalian yang tetap ingin pergi meninggalkan Bukit Pendem untuk mengikuti tambak bayar dan gagarangan? Ayo angkat tanganmu ke atas tinggi-tinggi. Aku ingin melihat seperti apa rupa orang yang tidak menyukai kepemimpinanku. Hmm? Ayo cepat angkat tangan. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Terus terang saja. Janganlah menjadi laki-laki pengecut. Loh, mengapa tidak ada yang mengangkat tangannya? Apa karena kalian tidak berani? Kalian tidak usah takut. Kesalahan kalian akan kuampuni. Asal kalian mau berterus terang. Hm. Kalau kalian tidak ada yang mau mengangkat tangan, berarti kalian setuju pada kepemimpinanku. Dan mulai sekarang, kalian sepenuhnya menjadi anak buah Empu Tong Bajil. Lagi pula, sekarang ini salah seorang di antara pimpinan kalian sudah mampus. Dan seorang lagi Kabur terbirit-birit seperti seekor tikus. Apa yang bisa kalian dapatkan dari seorang pimpinan seperti itu? Lebih baik kalian berpaling pada kakang Basir. Dia lebih pantas menjadi pimpinan kalian. Nah, lihat. Aku akan membuktikan bahwa memang aku lebih pantas memimpin kalian. Sekarang ini aku akan memberikan sekedar contoh. Aku akan memberikan contoh sekaligus peringatan keras bagi siapa saja yang ingin menentang dan membangkang perintahku. Lihat orang ini, dan lihat apa yang akan terjadi pada diri orang ini. kecil mundur beberapa langkah sambil mengibas-ibaskan jubahnya ke samping. Pendekar cebol itu langsung membuat kuda-kuda. Selanjutnya dia menggerak-gerakan kedua belah lengannya dan wajahnya menjadi tegang. Matanya memandang ke depan tak berkedip dan dari sela-sela bibirnya terdengar suara mendesis. Siro Ratun Geni. Siro Angwasani Lakuning Geni jagat iro jagat geni langit iro langit geni sekara niro se-sekara geni nah sekali lagi aku katakan kepada kalian semua bahwa ini kulakukan sekedar contoh ini kulakukan untuk memberikan peringatan keras kepada kalian eh kau ayo kemari mendekat kepadaku ayo cepat Cepat lakukan apa yang diperintahkan Kakang Bajil. Thank <laughs> you. Salah seorang anak buah tambak paya yang sejak tadi jongkok di depan Empu Bajil segera menggeser tubuhnya. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan Empu Bajil. Juga orang itu. Dia tidak menyadari bahwa bahaya maut mengancam di depan matanya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sekarang ini Empu Bajil sudah menggenggam Aji Segara Geni. Aji Segara Geni yang sudah mendekati tingkat kesempurnaannya. Orang itu sudah bergerak semakin dekat. Dan sekarang dia jongkok persis di depan empu bajil. Selanjutnya semua orang melihat tangan kanan pendekar cabul itu menjulur ke depan, ke arah laki-laki malang itu. Laki-laki itu tersentak, demikian telapak tangan empu bajil menjamah lehernya. Dia merasakan seperti tersengat oleh bara api yang bernyala-nyala. Aduh, aduh, aduh, sekali, aduh sekali. Aduh, aduh, lepaskan, ampun, ampun, tuan. Ambil aku Bazil. Aduh. Oh. Ah. Panas sekali. Lepaskan. Aduh. Aduh, biung. Oh. Ah, aduh. Oh. Ah, Bajil terus mencengkram leher orang itu dengan telapak tangan kanan yang sudah dilampari api sigara ini. Leher orang itu bagaikan terbakar dan keluarlah asap putih yang segera lenyap terkir angin perbukitan. Orang itu terus menggeliat-geliat kesakitan, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar busa keputih-putihan. Empu Bajil dengan sebelah tangannya mengangkat tubuh orang itu. Dan orang itu pun masih terus merintih-rintih kesakitan sambil menggeliat-geliatkan tubuhnya. Sementara cengkraman Empu Bajil masih terus melekat di bagian lehernya. Hiya! Hauslah kau. Inilah contohnya. Orang ini kubunuh hanya sekedar untuk memberikan contoh kepada kalian. Ayo, apakah ada di antara kalian yang ingin binasa di tanganku seperti orang ini? Hmm? Ayo, yang merasa dirinya pendekar pilih tanding, yang mau membangkang perintahku, majulah ke depan. Aku akan mengantarkan nyawanya ke neraka sekarang juga. Hmm, bagus. Kalian pasti akan berpikir panjang jika ingin mengkhianati aku. Jika ingin tidak bersikap setia kepadaku. Bagus. Kukira cukup. Benar, Kakang Bajil. Kukira tontonan yang baru saja diperlihatkan kepada mereka cukup mengesankan. Hmm. Sekarang giliranmu, Sambi. Aku tidak ingin mendengar berita kagarangan hidup sampai besok pagi. Kejarlah dia dan bunuhlah orang itu. Kau boleh membawa beberapa orang di antara mereka untuk menyertai perjalananmu. Baik, Kakang Baja. Aku hanya membutuhkan sekitar 20 orang. Kau. Kau. Kau juga. Ayo kalian ikut aku. Aku pergi dulu, Kakang Baja. hiya hiya hiya semuanya kembali ke puncak Bukit Penem. Mulai sekarang, kalian harus taat dan setia hanya kepadaku. Kalian sepenuhnya menjadi anak buahku. Barang siapa ingin mengkhianati aku dan mencoba untuk melarikan diri, keselamatan nyawanya tidak akan terjamin lagi. Ayo kembali, semuanya kembali. Kita tinggalkan tempat ini. Rupanya mereka telah menahan anak buahku. Sekarang aku tinggal seorang diri. Kakang Tambak bayar sudah tiada lagi. Apa yang harus kulakukan? Ah, persetan. Yang penting, aku tidak sudi lagi tinggal di puncak Bukit Pendem. Aku tidak sudi menjadi ketipal mubazir. Iya, iya. sampai di mana sekarang? Kalau tidak salah, kita sekarang memasuki desa Kanduyuhan, Tuan Dewi. Aku yakin Gagarangan bersembunyi di desa ini. Dan kita harus mencarinya sampai ketemu. Maaf, Tuan Dewi. Kalau tidak salah, rumah di depan itu adalah rumah kepala desa Kanduyuhan. Barangkali kita bisa bertanya kepada kepala desa. Siapa tahu kepala desa itu dapat memberikan keterangan yang kita butuhkan, Tuan Dewi. Bagus. Kau ketok pintunya. Dan tanyakanlah apakah ada orang asing singgah di desa ini. Baik, Tuanku Dewi. Rangku, pendekar yang juga bekas anak buah tambak bayak itu segera melompat dari punggung kudanya. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di depan pintu rumah kepala desa Kanduyuhan. Buka pintunya! Cepat! Buka pintunya! Buka pintunya, Pak Kepala Desa! Oh, ada apa, Tuan? Oh, siapa tuan ini? Oh, rupanya tuan membawa teman-teman. Eh, eh, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu tuan? Kami hanya ingin tahu, apakah kau melihat ada orang asing singgah di desamu ini? Oh, orang asing? Ya. Orang itu bertubuh tinggi, tegap dan kekar. Rambutnya agak panjang. Dia mengendarai seekor kuda berwarna coklat tua. Apakah kau melihatnya? Ah, maaf tuan, saya agak kurang enak badan. Sejak tadi saya hanya berbaring saja di dalam bilik. Saya tidak melihat orang yang Tuhan maksudkan. Kau kan mempunyai petugas-petugas jaga. Apakah mereka tidak melaporkan kehadiran orang itu kepadamu? Oh, maaf Tuhan, tidak. Saya tidak menerima laporan apa-apa. Maaf kalau saya telah mengecewakan Tuhan. Tapi, oh, siapakah sebenarnya Tuhan ini? Tuhan berasal dari mana? Dan mengapa Tuhan mencari-cari orang itu? Itu bukan urusanmu. Baiklah, kau boleh meneruskan tidurmu, Pak Kepala Desa. Kami akan mencari sendiri orang itu. Ah, ya, baik Tuhan, baik. Sekali lagi maaf kalau saya telah mengecewakan Tuhan. Dewi sampai kelihatan sangat kecewa begitu Rangguh mengatakan bahwa kepala desa Kanduyuhan sama sekali tidak melihat kehadiran orang asing. Pendekar wanita itu terdiam sesaat lamanya di atas punggung kudanya. Nampak pancaran wajahnya membayangkan rasa tidak puas. Hmm. Aku tidak percaya. Pasti kepala desa itu telah berdusta. Sekarang, mari kita obrak-abrik desa Kanduyuhan ini. Kita cari gagarangan sampai ketemu. Ayo cepat. Kalian semua bergerak menyebar. Dan kau Ranggo, kau ikut bersamaku. Ayo, kita bergerak bersama-sama. Kita nanti akan bertemu di tepi desa sebelah sana. Dewi Sambi membagi 20 anak buahnya menjadi dua bagian. Ia sendiri, Ranggu, dan delapan orang yang lain berusaha melacak jejak kegarangan, menyusuri jalanan desa Kanduyuhan ke sebelah barat. Sementara sepuluh orang yang lain yang dipimpin oleh Prakalpa bergerak ke arah timur. Prakalpa adalah juga bekas perampok yang dulu pernah bergabung dengan Tambak Paya di puncak Gunung Lelembut. Prakalpa dan sembilan orang temannya buru-buru menghentikan kuda-kudanya begitu melihat seorang penunggang kuda melintang di tengah jalan. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Minggirlah, kami mau lewat. <laughs> Kau dan teman-temanmu itu mau kemana, Prakapa? Prakapa terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa penunggang kuda yang dihadapinya adalah gagarangan. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Gagaranan segera turun dari kudanya. Melihat gagaranan turun, Prakalpa dan teman-temannya pun ikut turun dari punggung kudanya masing-masing. Apa yang kau lakukan malam-malam di desa ini, Prakalpa? Kalian sedang mencari-cari aku, bukan? Benar, Kakang Gagarangan. Kami mengemban tugas dari pimpinan kami, Empu Bajil. Setan cebol itu tidak pantas menjadi pimpinan kalian. Lebih baik kau tinggalkan dua pendekar jahat itu, Prakalpa. Tidak, Kakang. Kami sudah berjanji. Bagaimanapun juga, kenyataan Nyampu Bajil dan Dewi Sambi adalah pimpinan-pimpinan kami sekarang ini. Kami tidak bisa membantah ataupun membangkang perintah mereka. Ah, Prakalpa. Kita kembali saja ke puncak Gunung lembut malam ini juga. Tak ada perlunya kita mengikuti penjahat-penjahat tidak bermutu seperti mereka. Kita hanya disuruh merampok, merampas, dan membunuh tanpa tujuan yang pasti. Ayo cepat, kita tinggalkan desa ini dan kembali ke puncak Gunung Lelembut. Tidak bisa, kakak, Kami tidak bisa mengikutimu. <sighs> Mengapa kita harus bermusuhan, Prakalpa? Hmm? Kita dulu bertahun-tahun lamanya berkumpul bersama-sama di puncak Gunung Lelembut. Kita makan bersama, tidur bersama dan kita berlatih ulah kanuragan juga bersama-sama. Kita tidak boleh membanggakan diri berkat tuntunan Gusti Ranggalawi. Kita berhasil meninggalkan jejak-jejak kehidupan masa lalu yang hina. Kita berhasil meninggalkan kehidupan perampok dan para penjahat jalanan yang menjadi musuh masyarakat. Kita harus berbangga hati Prakalpa. Hmm. Karena itu, ikutilah nasihatku kita kembali ke Gunung Lelembut dan kita bisa membangun kembali persahabatan kita di sana. Tidak ada gunanya mengikuti orang seperti Bu Bajil dan Dewi Sambi. Maaf Kakang Gagarangan. Kami terpaksa tidak bisa mengikuti nasihatmu. Sekarang kami bukan anak buahmu lagi. Kami harus menjalankan perintah atasan kami. Hah? Jadi kalian benar-benar ingin menangkap Gagarangan? Ayo, lakukan. Lakukan kalau memang berani dan bisa. Ayo, majulah bersama-sama. Gagarangan tidak akan mundur bareng setapak. Naga marah sekali. Dia mencak-mencak sambil berkacak pinggang dia menantang bekas anak buahnya. Sementara itu Prakalpa dan teman-temannya nampaknya juga tidak ingin berbalik haluan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Gagal Rangan? Apakah akhirnya dia akan bentrok dan bertarung melawan anak buahnya sendiri? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.